Masuk di bab yang baru Qala al-muallif rahimahullah Bab qawlillahi ta'ala Innaka la tahdi man ahbabata Innaka la tahdi man ahbabata Bab firman Allah Ta'ala Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah Kepada orang yang engkau cintai Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai Qala Syekh Salih Hafidhullah Tamamul ayah Kesempurnaan ayat atau lanjutannya walakin walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin dan akan tetapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan dia Allah Maha mengetahui lebih mengetahui terhadap orang yang berhak mendapatkan hidayah Al-Qasas ayat 56 Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid An fihi radd ala ubadil qubur alladziina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wad-dharra. Bahwasanya dalam bab ini terdapat bantahan terhadap para penyembah kubur yang mereka meyakini ya mereka meyakini fil anbiya terhadap para nabi dan orang-orang soleh bahwa para nabi dan orang-orang soleh bisa memberikan manfaat bisa menolak bahaya ini keyakinan ubadul kubur sehingga mereka minta berdoa kepada para nabi, orang-orang soleh yang sudah meninggal. Wazalika dan hal itu sisi bantahnya apa? Wazalika dan hal itu annahu bahwasanya idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yutayassar lahu Dan hal itu bahwasanya apabila keberadaan Nabi saw Alaihi Wasallam beliau sangat bersemangat, sangat berkeinginan ya qad sok sungguh beliau haris sangat ingin pamannya untuk mendapatkan hidayah. <coughs> ya. Sangat ingin halah hidayati amihi atas hidayah pamannya fi hayatihi ketika pamannya masih hidup falam yutas falam yutayasar lahu tetapi beliau tidak diberi kemudahan ya di, tidak diberi kemudahan atau falam yatayassar lahu tidak ada kemudahan bagi Abu Talib tapi sini sesuai cocoknya tidak dimudahkan oleh Nabi eh, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pamannya mendapatkan hidayah wa ba'da mautihi fanuhiya an dzalik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk siapa? Abu Abu Talib ya setelah meninggalnya maka Nabi dilarang dari hal itu dilarang mendoakan pamannya yang mati dalam keadaan musyrik Wa subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anna rasulah la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Fahadha yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an maka hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki, tidak mampu menolak bahaya, tidak mampu ya mendatangkan manfaat. Ini sekelas sekelas Nabi. Fabatala ta'alluqu bihi lijalbin nafi wa dafidh Maka batalah ketergantungan kepada Nabi ataupun kepada selain beliau ya untuk mendapatkan manfaat dan untuk tolak bala, tolak bahaya. Ini dibatalkan dengan uh, ayat ini. Wa ghairuhu min babi aula maka ya dan selain beliau min babi aula lebih pantas lagi. Artinya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih layak lebih pantas untuk tidak diminta atau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tidak mampu lagi untuk memberikan manfaat untuk menolak bahaya Nabi saja makhluk yang paling mulia ya manusia yang paling mulia tidak mampu memberikan manfaat kepada pamannya yang begitu beliau cintai paman yang selalu membela Nabi SAW dalam dakwah beliau tetapi tidak bisa mendapatkan hidayah ya baik harapan-harapan Nabi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Abu Talib masuk is Islam maka selain beliau lebih-lebih lagi Kemudian innaka dalam ayat tersebut innaka al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab ini ya, jadi konteks kalimat ini ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi la tahdi hidayata taufiqin lidukhuli fil Islam. Artinya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik untuk masuk ke dalam is Islam. Kita sebagai manusia termasuk nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah taufik supaya orang mau masuk Islam. Wa amma hidayatud da'wati wal bayan fa innar rasula yamlikuha. Dan adapun hidayah ad-da'wah berupa dakwah dan bayan penjelasan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilikinya. Rasulullah SAW mampu. Beliau menyampaikan hidayah dakwah al-irsyad wal bayan ke semua orang bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau sungguh memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada jalan yang yang lurus. Ini. Maka ini pentingnya membaca penjelasan para ulama ya. Karena kalau sepintas baca terjemah ini seakan-akan kontradiksi, bertentangan satu ayat dengan ayat yang yang lain. Yang ayat di atas Allah tegaskan innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah. Kemudian ayat yang kita baca yang bawah wa innaka latahdi sesungguhnya engkau sungguh bahkan diberi penekanan. Sungguh engkau memberikan hidayah. Baik. Jadi maksudnya di sini apa? Yang tidak bisa diberikan oleh Nabi adalah hidayah apa? atau taufiq lidukhuli fil Islam. Adapun yang bisa Nabi lakukan adalah hidayah ad-da'wah wal bayan wal irsyad. Baik. Kemudian man ahbabta hidayatahu kepada orang yang kau cintai hidayahnya untuk mendapatkan hidayah. Nabi sangat ingin sangat berharap Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tetapi berhubung hidayah itu bukan hidayah taufik bukan milik manusia, hanya Allah yang menentukan. Maka Abu Thalib tetap mati dalam keadaan kafir di antara penghalangnya apa? Sebab penghalang Abu Talib nggak mau masuk Islam. Hmm? Karena bisikan teman, karena takut celaan. Ini, Apa lagi? Hmm? Nasab, karena nasab. Ya, kalau yang pengakuan Abu Talib karena itu karena kalau tidak ada celaan ya di antara yang tadi karena teman ya maka di sini sangat berpengaruh ya lingkungan pertemanan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang membentuk kesolehan seseorang ya Walakin Allah yahdi man yasha akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki yuwaffiqi lidukhuli fil Islam ya atau yuwaffiqu yuwaffiqu ya yuwaffiqu bukan yuwaffiqi yuwaffiqu lidukhuli fil Islam Allah memberikan taufik untuk masuk ke dalam is Islam baik Kemudian wahwa a'lamu bil muhtadin dan dialah Allah lebih mengetahui kepada orang yang mendapatkan hidayah. Ai a'lamu biman yastahiqul hidayata mimman yastahiqul tak. Yaitu dia Allah lebih mengetahui kepada orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah daripada orang yang berhak untuk mendapatkan apa? ketergelinciran, mendapatkan kesesatan. Tentu saja orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang benar-benar ingin baik ya di ya, hatinya penuh dengan kesucian bersih hatinya kalau cuma sekedar dia amalan-amalan zahir saja dia lakukan pasti suatu saat akan akan tergelincir ya baik banyak kasus yang tadinya semangat awal-awal masuk pondok atau kenal dengan sunnah penampilannya sunnah tapi ternyata futur mundur teratur pelan-pelan sebagaimana setan seperti itu Menggelincirkan orang itu, menggelincirkan manusia tidak sekaligus, pelan-pelan. Pelan tapi pasti. Itu apa? Tipu daya setan. Ya, tidak mau belajar lagi, kemudian pindah lingkungan, putur, bahkan naudzubillah entah apa sebabnya ada yang sampai murtad. Ateis, naudzubillah ya. Nasallallahu alaihi wasallam Maka di sini perlunya terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ma'na al lil ayah mana global untuk ayat ini. Akhwan, ikra. Man? Hmm, bukan. Ya. yastahiqqu yastahiqquhu istahaqqa yastahiqqu baik Kemudian makna global untuk ayat ini Allah Ta'ala berfirman Kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Innaka la taqdiru ala taufiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam Sesungguhnya kamu itu tidak mampu Untuk memberikan taufik Kepada orang yang kau cintai Ya untuk dia masuk ke dalam is Islam. Man tuhibbu Orang yang engkau cintai agar dia masuk ke dalam is Islam. Akan tetapi zalika akan tetapi hal itu innama yakunu biadillah. Akan tetapi taufik masuk ke dalam Islam hanyalah berada di tangan Allah. Allah yang menentukan Fahuwa alladhi yuwaffiqu man sya'alahu Dialah zat yang memberikan taufik kepada siapa yang Allah kehendaki lahu untuknya dan dialah lebih mengetahui dia Allah lebih mengetahui terhadap orang yang berhak ya mimman la yastahiquhu daripada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah baik Kemudian munasabatul ayat lil bab ikra' pada Rasyid Bitafrijil Kurubat Kurbat Karabat Kurubat Baik Kemudian Kata Syekh kesesuaian Ayat ini untuk bab Untuk bab ini bahwasanya di dalam ayat tersebut Dalalatun wa Dalalatan wa Ada dalil yang jelas atas bahwasanya Rasulullah SAW tidak mampu ya tidak bisa memberikan atau menolak bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat, wala ataan tidak bisa memberi, wala man'an tidak bisa menahan, menolak ya pemberian dari Allah. Wa anal amro dan bahwasanya urusan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fafiha raddu ala alladzina yunadunahu litafrijil kurbat wa qadha'il hajat. Maka di dalam ayat tersebut ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka menyeru Nabi untuk menghilangkan kurbat, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menunaikan hajat kebutuhan-kebutuhan. Baik. Ini sebagaimana yang ada di syair-syair ya syirik ya habibal qalbi contohnya ya ya Rasulullah ini kan memanggil nada yunadu panggilan ini nada yunadi memanggil ya engkaulah penerang jiwaku engkaulah penyelamat baik mungkin orang yang ikutinya tidak bermaksud demikian ya tapi orang yang membuatnya ada keyakinan seperti itu ya bisa juga orang yang ikut-ngikut akhirnya ngikuti meyakini bahwasanya nabi bisa menghilangkan berbagai ke kesulitan bisa mendatangkan manfaat dengan adanya lagu-lagu seperti itu kemudian ikra badah ma yustafadu minal ayah Ahmad Ahmad dulu Belum Terus Terus Baik, Kifi. Kemudian beberapa faedah dari ayat ini Pertama Roddu Bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya para wali Bisa memberikan manfaat Atau menetapkan madorot Dan mereka bisa yatasarrafun Bisa melakukan berbagai macam Ya Kegiatan Setelah mati ala sabilil karamah melalui jalan karamah. Ini keyakinan sebagian orang. Walaupun sudah mati, eh, hati-hati, nanti kewalat. Kewalat sama wali ini. Padahal sudah mati. Ya. Atau ngambil berkah dengan kuburannya. Ya, karena keyakinan ini. Keyakinan para wali bisa memberikan manfaat bisa tolak tolak bala. Baik. Kemudian yang kedua bahasanya hidayah taufik. Ya, seseorang mau masuk Islam, seseorang menerima dakwah, menerima ilmu, kemudian diamalkan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contohnya bisa juga seperti di pondok ini Sesering apapun Ustadz menasehati ya sebanyak apapun seberapa banyak pun Ustadz-Ustadz menyampaikan nasihat tapi kalau hidayah belum masuk susah ya bisa jadi hidayah taufik belum masuk karena sebab kita sendiri yang memang tidak mau apa baik atau bisa jadi apa kuatnya dorongan kemaksiatan ya sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah hidayah atau taufik artinya hidayah amal ya hidayah al amal kemudian yang ketiga Wildan Iqra' Baik, kemudian pelajaran yang ketiga adanya penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala alim. Di situ dalam bentuk a'lam. Ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Ilmu yang mencakup segala sesuatu. Ya. Tidak ada satupun tidak ada sedetik pun makhluk yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian baik yang akan terjadi atau sebelum terjadi Allah Maha mengetahui kapan terjadinya ya di mana tempatnya kalau daun berguguran daunnya berapa jumlahnya jatuhnya kemana Allah Maha, maha mengetahui. Baik, maka di sini perlunya atau ada tuntutan dari kita untuk muraqabah senantiasa merasa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, isbatul hikmah, adanya penetapan hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Ya, Allah punya hikmah. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Abu Talib ada kejadian-kejadian yang di situ kalau secara logika itu tidak pantas sependek pengetahuan kita sependek akal kita kayaknya nggak cocok nih seperti ini harusnya begini tetapi Allah maha hikmah dengan adanya kejadian-kejadian dengan adanya apa makhluk-makhluk yang ada Allah maha hikmah dalam setiap perbuatannya. Terserah Allah Subhanahu wa taala dan di situ pasti ada hikmah di balik kejadian yang ada di muka bumi. Kemudian yang kelima ibatalu ta'alluq biwurillah. Pembatalan ya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibatal, abatala yubtilu membatalkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai dari dalil yang pertama. Kemudian masuk dalil berikutnya. <clears throat> Qala al-muallif rahimahullah fi sahih an Ibn al-Musayyib عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله فقال فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب مطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله fi talib fi abi talib إنك لا tahdi man ahbabta ولكن yahdi man yasha يشاء وهو a'lamu bil muhtadin Kemudian kata al-mu'allif dalam as-sahih dari Ibnu Musayyib dari ayahnya dia berkata ketika hadir ketika datang kepada Abu Talib kematian al-wafat ya ajal akan datang kematian kepadanya. Jahur jahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendatangi kepada Abu Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Nabi berkata kepada Abu Talib, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Satu kalimat yang akan aku jadikan hujjah untukmu wahajjalaka satu kalimat yang aku akan jadikan hujjah untuk biha dengan kalimat tersebut di sisi Allah maka mereka berdua siapa Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Talib atarugabu amilati Abil mutalib, mutalib, apakah kamu benci Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib Rogibaan benci Rogiba fi Suka Atargobuan di sini Kalau atar atargobu fi berarti cinta Kalau ini benci Apakah engkau membenci Agama Abdul Muttalib Maka Fa'ada alin Nabi SAW Maka Nabi pun mengulang Ya kalimat yang sama Kalimat yang tadi Ya'am kul la ilaha illallah kalimatan wa hajjalaka biha illallah. Nabi ulang kembali. Maka mereka berdua pun mengulangnya. Mengulang perkataan yang sama, atarghabu am millati Abdul Muththalib. Faqala eh, fakana akhiru maqal maka akhir apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib adalah huwa ma huwa ala millati Abdul Muttalib dia berada di atas agama Abdul Muttalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah wa aba an yaqul la ilaha illallah dan dia tidak mau dia enggan mengucapkan la ilaha illallah maka Nabi berkata la astaghfirunna lak sungguh benar-benar aku akan memintakan ampunan untukmu la astaghfiranna Irabnya gimana nih? La astaghfiron astaghfironna Irobnya gimana? Coba afif astaghfirunna Fi'lun Terus hmm? Fir mudhari dhamir anna Aku baru dengar nih i'rabnya begini <laughs> Fi'lun mudhari'un Apa? Bukan Ahmad apa? Hmm? Akhwan Gimana? marfu terus marfu'un wa alamat rafi hmm? gimana nun bukan apa akhwan dhamma muqaddarah terus mana Amin dzurriha bukan musuh lengkap ya PR nanti dicari ya baik doma muqaddarah Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang malam unha anka selama aku unha dilarang asalnya nahayan nahayan ha unha selama aku tidak lirang darimu maka Allah turunkan Allah azza wajalla turunkan ayat maka nalin nabi walladzina amanu tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mereka memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah kerabat ya walaupun mereka kerabat dekat tidak pantas orang musyrikin didoakan ampunan ya dimintakan am, ampunan dan Allah azza wajalla berfirman tentang Abu Talib innaka la tahdi man ahbabata sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan dia Allah eh, lebih mengetahui terhadap orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Baik. Kemudian Terjemah tu bni Al-Musayyib Terjemah Biografi ringkas Ibnu Musayyib Dia adalah Sa'id bin Al-Musayyib Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar Salah seorang ulama dan fuqaha besar ya pembesar ulama dan fuqaha dari kalangan tabi'in. Mata ba'da tis'in beliau meninggal setelah 90. Baik. <clears throat> Tahun ke-90. Fi sahih ai sahih al-Bukhari. Maksudnya dalam sahih al-Bukhari. anabih dari ayahnya Ayahnya adalah Al-Musayyib Sahabiyun tufiya fi khilafati Uthman. Al-Musayyib adalah seorang sahabat yang meninggal di masa Khalifah Uthman bin Affan. Lama hadarat Aba Talib al-wafat ay alamatuha wa muqaddimatuha. Maksudnya di sini adalah ciri-ciri kematian Abu Talib dan muqaddimahnya. Tanda-tanda wafatnya akan wafatnya Abu Abu Talib. Ya ammi am hammi munada Mudaf hudifat minhu ya. Di sini munada Mudaf, ya. Dihilangkan ya-nya. Harusnya kan apa? Ada ya mutakallim. Ya ammi dihilangkan ya-nya. Wa baqiyatil kasratu dalilan alaiha dan tersisa kasrah sebagai dalil atas adanya ya ya supaya ada dalil ya di situ ammi tetap kasrohnya ada kalimatan bin nasbi alal badal min la ilaha illallah kalimatan ini kedudukannya nasab sebagai badal dari la ilaha illallah baik sini kan kul la ilaha illallah dia mansub maf'ulun dia fi mahalli nasbin maf'ul kalimat sebagai badal wa hajja bi tasydidil jim maftuhatan 'ala jazmi bi jawabil amri minal muha minal mahajjah wa hiya bayanul hujjah ay asyhadu laka biha indallah wa hajja ini dengan mentasydidkan jim dan e, difathahkan jimnya ala jazm sebagai jawaban perintah Biasanya kan setelah fil amr itu ada ada jawab, ada syaratnya. Syaratnya ada, jawabnya ada. Baik, perintahnya apa tadi? Kul, ya. Kul la ilaha illallah kalimatan. Uhajja itu jawab syaratnya. Katakanlah nanti balasannya apa? Kalimat tersebut sebagai hujah. Gitu. Baik. Jadi sebagai apa? Jazm. Posisinya jazm sebagai jawab al-amr, jawab perintah. Minal mahajah, mahajah ini dari bayanul hujjah, kejelasan hujjah yaitu asyhadu laka. Yang aku bersaksi untukmu biha dengan kalimat tersebut ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atar gubu diartikan di sini atadruku apakah engkau akan meninggalkan millah Abdul Muthalib agama Abdul Muthalib apa agamanya ya syirku wa ibadatul asnam agamanya adalah kesyirikan dan menyembah berhala ya zakkarahu bihujjatil musyrikin baik dia mengingatkan Abu Talib dengan hujjah orang-orang musyrik Hujahnya apa biasanya? Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kita dapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami berada di atas umat. Ya, nenek moyang kami seperti itu ya, gitu. Ikut aja sebagaimana kebiasaan ya sepuh kita ini hujah orang musyrik. فعاد عليه النبي صلى الله عليه wasallam ay ada alaihi maqalatahu maksudnya di sini yaitu Nabi mengulang kepada Abu Talib pembicaraannya wahya qaluhu yaitu pembicaraan beliau ya ammi qul la ilaha illallah ini yang diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai pamanku katakan la ilaha illallah wa ada alaihi ay ada alaihi Abu Jahlin wa Abdullah maqalatahuma wa hiya atarghabu an Abdul Muttalib dan mereka berdua mengulangnya yaitu mengulang kepada Abu Talib, Abu Jahal dan Abdullah ya Abdullah bin siapa hmm? Abdullah bin Abi Umayyah mereka mengulang perkataan mereka berdua. Perkataannya, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Huwa ala millati Abdul Muttalib dan dia Abu Talib berada di atas agama Abdul Muttalib. Istabadala rawi bidomirul mutakalimi mutakallimi domirul Domirul Waibi istiqbahan Lillafzi al mazkur. Arrow dalam mengganti domir mutakallim ya dengan domir gaib sebagai bentuk kecelaan ya celaan atau menjelekan celaan untuk lafad yang disebutkan Hua itu kan huwa domir apa go bukan ana ana ala milati ambil Muthalib tapi diganti oleh rawi jadi huwa sebagai bentuk celaan nanti kalau ana saya saya berada di atas agama Abu ganti saja huwa dia maksudnya Abu, Abu, eh, Abu Talib wa aban yakul dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha Allah. Ada takkidun lima kobra ini sebagai ini adalah penguat terhadap apa yang sebelumnya. Dia sudah apa? Dia berada di atas agama Abdul Muttalib dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah ini takkid penguat. Kalimat pertama apa? Dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Ditegaskan lagi, dikuatkan dengan wa aba an yaqul la ilaha illallah maka nadin nabi ayyamayan bagi tidak sepantasnya bagi nabi ya untuk mendoakan ampunan bagi siapa Abu Thalib wa huwa khabarun bimana nahi ini pengkabaran tapi maknanya larangan tidak pantas bagi nabi untuk mendoakan istighfar ampunan bagi Abu Thalib artinya apa jangan tidak boleh minta ampunan bagi musyrikin. Ya, khobar maknanya apa? Larangan. Baik, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tersisa makna ijmali dan beberapa faedah dari ayat tersebut atau dari hadis tersebut. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin